Kita lanjutkan sedikit al-masail pada bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Sebelum kita masuk pada bab yang baru dari kitab tauhid. Kemarin sampai masalah ke berapa? Ya. 10. 10 sudah. Al-an al-akhirah. Baik. Qala <clears throat> المؤلف رحمه الله تعالى العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين Sepertinya sudah selintas kita bahas ini, tapi nggak apa-apa. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر Al-Ashirah yang ke-10, permasalahan 10 mengetahui bagaimana nilai atau kadar dari suatu kesyirikan di hatinya orang-orang mukminin yaitu ya sebagai seorang mukmin sebagai seorang muwahhid sebagai seorang yang mempelajari tauhid dan sekaligus mempelajari tentang bahayanya kesyirikan maka sudah seharusnya lah bahwasanya tertanam di hati seorang mukmin yang namanya kesyirikan itu adalah suatu permasalahan yang sangat sangat sangat besar. Bukan permasalahan enteng. Bukan permasalahan ringan. Bukan permasalahan biasa-biasa saja, tidak. Ya. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kesengsaraan seorang tergantung dengan perkara ini. Ya. Nah, ini seharusnya ya seharusnya ini betul-betul tertanam di dalam hati seorang muwahhid, seorang mukmin. Ya. Tapi sebagaimana yang kita lihat fenomena yang ada di zaman now kalau orang bilang sekarang ya zaman saat ini nyamber aja ya seolah-olah ini sudah merupakan hal yang biasa-biasa saja ya entah atas nama toleransi entah atas nama ya kebinekaan ya beda toleransi dalam artian e, dalam perkara muamalah beda urusannya dengan perkara akidah ya la ifrat wala tafrid tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi kebencian terhadap orang kafir sampai misalnya apapun tidak boleh Bahkan dalam perkara muamalah, ini konyol namanya. Ya. Atau sebaliknya menggampang-gampangkan sehingga bermualah, berloyalitas terhadap orang kafir. Minder kalau berhadapan dengan orang kafir. Sallallahu alaihi La ifrat wala tafrid. Kita harus bisa menempatkan. Ya, dalam perkara muamalah, Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Ya, muamalah baik dari sisi perdagangan, baik dari sisi kehidupan sehari-hari tetangga. Ya, berikan hadiah kepada orang kafir, nggak masalah. Siapa tahu itu adalah sebab taklif. Ya, terlunaknya hati mereka dengan sebab kebaikan kita, sebab akhlak kita, ada nilai dakwahnya di situ. Tapi ketika berkaitan dengan perkara akidah, eh, nggak ada sama sekali tidak. Tidak ada istilahnya di situ bermudah-mudahan. Ya. Kaifa sabara dzalika 'alal qatl? Bagaimana seorang yang ya yang dia dibunuh dengan sebab dia tidak mau menyembelih bahkan seekor lalat sekalipun. Ya. Oleh karena itu dia dibunuh. Ya. Dalam keadaan yang diminta darinya adalah amalan zahir. Ya, masalah hatinya itu urusan dia. Bisa saja ini mengatakan boleh saja kalau dia misalnya terpaksa. Ya, sebagai mana dilakukan oleh sebagian sahabat Ya. Tapi dia tidak mau. Dia memilih bersabar. Dan sebagian mengatakan bahwasanya dibunuhnya dia bukan karena sebab dia menolak untuk menyembelih dan mengorbankan sesuatu untuk berhala kaum tersebut, bukan. Tetapi karena ada bentuk taubih dari dia, bentuk celaan terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Ketika dia mengatakan Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla. Ya. Aku tidak akan uqarriba li ahadin mengkurbankan sesuatu kepada siapapun atau apapun selain Allah. Eh, dia mengatakan ini dengan tegas sehingga tersentak orang-orang kafir yang meminta dia untuk menyembelih untuk berhala mereka tersebut dan mereka marah. Ya, karena dia tegasnya itu. Ya, Dan ini menunjukkan nilai tauhid yang ada di dalam, dalam hati orang ini. Tak tergantikan dengan apapun. Bahkan pada perkara yang mungkin paling dianggap sepele sekalipun. Seekor ralat apalah. Ya, atau bisa saja dia melakukan demikian kemudian dia bertobat pada Allah. Bisa jadi. Mungkin ada orang yang berpikiran demikian. Jadi tidak mau. Ya, jadi tak bersabar di atas tauhidnya bahkan harus mati karena itu. Ya. Kenapa? Karena ya tidak ada lagi yang lebih besar nilainya daripada tauhid yang ada di hati seorang. Ya. Ini harusnya seperti itu. Ya, ketika kita sedang mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, bagaimana uh, keutamaan tauhid yang begitu besar dan bagaimana bahayanya syirik yang begitu besar. Ya. Dengan permasalahan sepele seorang masuk neraka, permasalahan sepele atau yang dianggap sepele orang bisa masuk surga. Tetapi tidak ternyata tidak ya seenteng atau sesepele yang dibayangkan oleh kita mungkin bahwasanya ini adalah satu perkara yang besar antara tauhid dan kesyirikan. Ya. Qala rahimahullah al-hadiyata asrata anna alladhi dakhala an-nara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala an-nara fi dubabin Permasalahan yang ke-11 bahwasannya yang masuk neraka itu adalah seorang muslim atau tadinya seorang muslim. Nanti kita baca kalamnya Syekh Ibnu Saimin. Karena kalau dia adalah orang kafir, artinya memang asalnya dia kafir, ya, ketika dia lewat itu dia dalam keadaan kafir, tidak dikatakan dakhalan nar fi Tidak dikatakan dia masuk neraka dikarenakan lalat yang dia bukan Ya memang asalnya kalau dia kafir ya kafir. Dengan sebab kekufurannya. Tapi dengan sebab dia menyembelih lalat tersebut akhirnya dia ya kafir melakukan syirik besar. Ya. Wahada sahih. Ini kalamnya saya bin Saimin. Ay annahu kana musliman summa kafara bitakribihi lis sanam fakana taqribuhu wastaba fi dukhulihi nar walau kana kafiran qabla an yuqarriba an yuqarriba dubab lakana dukhuluhu an-nara li kufrihi aula la bi taqribihi ad-dubab dan ini sahih yaitu bahwasanya dia tadinya seorang muslim kemudian dia kufur dengan sebab dia mengorbankan untuk berhala tersebut. Ya. Ketika dia mengorbankan menyembelih untuk berhala tersebut walaupun dengan seekor lalat itulah yang menjadi sebab ya dia masuk ke dalam neraka. Seandainya dia kafir sebelum dia menyembelih ya lalat tersebut maka ya masuknya dia ke dalam neraka dengan sebab kekufurannya itu lebih utama itu lebih utama disebutkan bukan karena bukan karena lalatnya berarti kalau keadaannya demikian ya tapi karena dia tadinya muslim kemudian melakukan syirik besar dan akibatnya dia ya kafir dengan sebab itu ya mati dalam keadaan demikian mati dalam keadaan belum bertaubat ya akhirnya ya ini yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. La bitakribihi adzubab, bukan dengan sebab dia mengorbankan lalat tadi. Qala asaniyata asrata fihi syahidun lil hadithi as-sahih al-jannatu akrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Wan naru mithlu dhalik. Yang ke-12 bahwasanya dalam hadis ini terdapat syahid terhadap hadis yang sahih yang lainnya bahwasanya al-jannah surga itu ya lebih dekat kepada kalian daripada syirakin syirakin naklih daripada tali sandalnya. Demikian juga neraka. Ya, ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala kita bacakan kalamnya Syekh Musaimin. Wal ghardu min hadza at-targhib wa tarhib. Fa idza ulima al jannah aqrab ilaihi min syirakin na'al fa innahu yanshad ala sa'i fa yaqulu laysat ba'idah كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أما يدخل الجنة أما يدخل الجنة ويبعد من النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه والنار إذا قيل له إنه إنها أقرب من شراك النعل يخاف ويتوقع في مشيه لئلا يزل فيهلك Warubba kalimatin tusilul insana ila a'la illiyin wa kalimat wa kalimatin ukhra tusiluhu ila asfalis ila asfala safilin. Maksudnya ya dari hadis ini bahwasanya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian begitu juga neraka adalah at-targhib wa tarhib. Ya, at-targhib itu untuk memotivasi, at-tarhib untuk menjadikan seorang itu takut. Ya, ketika diketahui bahwasanya surga itu lebih dekat ya daripada tali sandal seorang, daripada tali sandalnya. Artinya surga itu ya bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ya, bahkan ditarget bahwasanya itu adalah suatu yang tidak jauh, bahkan suatu yang sangat dekat. Ini targib namanya, menimbulkan harapan, motivasi yang besar. Ya, fa innahu yanshad ala sa'i. Maka seorang itu akan yanshad, dia akan bersemangat untuk apa? Menggapai dan berusaha mendapatkan surga tersebut. Kenapa? Laisat ba'idah, ternyata surga itu tidak jauh. Ya, ternyata surga itu dekat. Ternyata surga itu suatu hal yang sangat mungkin dicapai oleh seseorang. Ini namanya tarhib. Ya. Kalau seorang berpikir surga dengan segala macam uh, apa namanya kenikmatan yang ada padanya, tapi dengan suatu yang sangat sulit, sangat sulit, wah ini sih mustahil kalau kita bisa dapat. Nah, akhirnya dia tidak semangat untuk melakukannya. Ya, tapi ketika Rasulullah mengucapkan akrab ya ilahi min syirakin na'li ini menunjukkan apa menunjukkan targib yang menjadikan sarang itu semangat ya semangat untuk mendapatkan surga bukan suatu yang mustahil bukan suatu yang jauh ya kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma suila sebagaimana perkataan beliau ketika beliau ditanya tentang apa-apa yang yudkhilul jannah memasukkan seorang ke dalam surga wa yubaidu minan nar dan menjauhkan dari neraka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yasarahullah engkau bertanya ya ini hadis muad kalau dia asal ya di Eh, disebutkan di Al-Arba'in hadis ke-29 kalau bisa dicek dicek. Laqad sa'alta an adim, engkau bertanya tentang suatu yang sangat besar. Ya, suatu yang sangat besar. Amalan-amalan yang me, memasukkan ke dalam surga dan yang me, menjauhkan seorang dari neraka. Ini suatu perkara yang sangat besar. Tapi ditarget kemudian oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Wa innahu la yasir. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya, sangat mudah. Bagi siapa? Alaman yassarahullah. Terhadap siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali bahwasanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Dimudahkan ya di dalam melakukan ketaatan dan itulah Makna lagi kembali kepada makna ia karena berdua ia karena Stain. Ya, kita meminta menyatakan bahwasanya Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Ya, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan agar kita dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudahan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan yang paling ringan sekalipun tidak akan sanggup dilakukan oleh kita. Ya. Apa contohnya amalan yang paling ringan? Amalan yang paling ringan, yang paling gampang untuk dikerjakan tetapi dengan janji pahala yang sangat besar. Ya, zikrullah. Ya, zikrullah tapi berapa banyak lisan kita terbasahi dengan zikrullah pada setiap saatnya, pada setiap harinya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ada tarhib di situ. Ketika dikatakan misalnya ya, bahwasanya neraka itu akrab min syirakin nahl atau min akrab min syirakin nahl ya lebih dekat dari tali sandalmu seorang itu akan merasa takut ya seorang itu akan khawatir dari ketergelinciran ya gara-gara hal yang sepele atau dia anggap sepele bisa jadi itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka ya yakhafu wa yatawakka fi masjihi li alla yazilla fayahlik. Sehingga dia yatawakka, dia berhati-hati. Ya, fi masjid di perjalanannya. Jangan sampai tergelincir kemudian dia binasa. Ya. Warubba kalimatin, terkadang satu kalimat, satu kalimat yang keluar dari seorang tusilul insana ila a'la illiyin. Tapi itu bisa menyebabkan seorang itu sampai kepada neraka, eh, afwan, pada surga yang paling tinggi. Ya, illiyin. Illiyin disebut a'la jannah, neraka, eh, afwan. Surga yang tertinggi. Ya. Sebaliknya wa kalimatun ukhra. Ya, Kalimat yang lain bisa bisa jadi menyebabkan dia sampai kepada kerak neraka. Nah, ini targhib wa tarhib. Qala as-salisata asyarat. As-salisata asyarat. معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان Taib. Yang ketiga belas mengetahui bahwasanya amalan hati adalah maksud yang terbesar. Ya, bahkan inda abadatil ausan. Ya, di sisi para penyembah berhala. Ya, di sini kata saya Musaimin ya agak agak bertolak belakang dengan permasalahan yang kesembilan. Ya, karena permasalahan sembilan yang seolah-olah e, yang diminta adalah amalan zahir. Ya. Adalah amalan zahir. Ya. Tetapi ya bisa dikatakan di sini ya ketika seorang yang dia menyembelih e, lalat tadi ya mengikuti permintaan ya orang-orang kafir tadi dia asalnya hanya sekedar untuk takhallus untuk sekedar dia terlepas dari tuntutan mereka. Ya, tetapi ya itu masuk ke dalam hatinya. Ya, ini berbahaya, makanya hati-hati. Ya, dan ini dijelaskan para ulama. Ya, Tasabuh dalam perkara zahir walaupun orang mengatakan yang penting hatinya, ya enggak seperti itu. Ya, karena perkara zahir tersebut itu akan membekas ya di dalam hati seorang. Ya, misalnya contoh ya, contoh. Perkara yang zahir yang jelas lah. Ya. Orang misalnya ya bawa motor yang satu motor gede moge ya yang satu motor bebek misalnya metik lagi misalnya nah kira-kira perasaannya ya, lebih gagah yang mana kira-kira hah ya kan ya nggak usah dibusung busung kan dadanya udah membusung sendiri itu kalau naik motor gede itu ya lihat kiri kanannya pun udah beda ya misalnya orang pakai pakaian ya dia bukan tentara pakai pakaian tentara ya rasanya udah jadi panglima TNI dia Ya, ini disebutkan ya. ya ini disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya sesuatu yang zahir itu akan berpengaruh ke dalam apa? Berpengaruh ke dalam hati. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu untuk sholat, ya, untuk sholat di waktu-waktu terlarang, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. Apa alasan beliau bahwasanya ketika itu apa? Ya, e, ibadahnya orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada setan, menyembah setan. Tapi orang yang sholat itu apakah mereka menyembah setan? Tidak. Ya, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dilarang. Ya. Kenapa? Karena ada asarnya nanti. Nah ini yang ya terkadang orang menganggap sepele ini dijelaskan ya, oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ya, dalam kitab beliau Ittida' Sirat Al-Mustaqim. Ya. Fi mukhalafati ashabil jahil. Bahwasanya yang namanya uh, apa namanya perkara-perkara yang zahir ini ya itu akan berpengaruh ke dalam hati seseorang. Ya. Nah, disebutkan ya bahwasanya inilah yang terjadi. Ya. Memang mungkin dia asalnya zahir. Ya, nah, karena ada permasalahan, kenapa dia kok masuk neraka dalam keadaan dia takhalusan, bukan karena dalam hati dia. Enggak, dia mungkin takhalusan awalnya, tetapi ada akhirnya eh, ada dalam hati dia untuk melakukan pengorbanan untuk berhala tersebut. Itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Bukan sekedar tahalusan saja, tahalusan saja bukan. Bukan sekedar untuk terlepas dari gangguan seorang saja. Kalau memang begitu, tanpa ada ya, sudah sangat terpaksa sekali, ya itu kan Beda dia di, uh, eh, yang dihukumi adalah apa yang ada dalam hatinya. Ya. Kalau betul kalbuhu mutmainun bil iman. Hatinya tenang dengan keimanannya, tapi ini tidak. Apa yang dia lakukan di zahir berpengaruh dalam hatinya. Itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka wallahu taala alam. Baik. Selesai kita dari pembahasan bab Maja'a fid dhabhi li ghairillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ya. Bab La yuzbah lillah tidaklah disembelih untuk Allah karena Allah yaitu binatang hewan di tempat yuzbahu fihi li yang disembelih di tempat tersebut sesuatu untuk selain Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan apa kita sebutkan tadi. Ya bahwasanya amalan zahir ketika ada bentuk tasabuh atau bentuk ya kemiripan dengan orang kafir, maka itu dilarang. Karena itu berpengaruh dalam hati. Ya, dan ini memang mengikuti bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya adalah tentang penyembelihan kepada selain Allah, ya ini lebih ya lebih melebar lagi atau lebih meluas lagi bukan menyembelih untuk selain Allah tetapi dia menyembelih untuk Allah di tempat yang mana tempat tersebut dilakukan penyembelihan kepada selain Allah ya Dan mu'alif di sini langsung menghukumi la yuzbah, tidaklah dilakukan penyembelihan. Artinya tidak boleh. Ya. Qala Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah munasabatul bab di kitab tauhid. Ya, apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Annahu tabi'un lil bab alladhi qablahu anna alladhi qablahu fihi bayanu hukmi dadhi li ghairillah. Ya. Ini mengikuti bab mengikuti bab yang sebelumnya. Dikarenakan bab yang sebelumnya di situ terdapat penjelasan hukum penyembelihan kepada selain Allah. Wahadal bab fihi man'ul wasilah al-musilah ila dhalik wa man bi ahlihi dan pada bab ini terdapat larangan ya al-wasilah, larangan terhadap hal yang akan menjadi wasilah, menjadi media pengantar yang akan menghantarkan kepada tadi penyembelihan kepada selain Allah. Dan larangan untuk bertasabuh dengan mereka. Ya. Satu dariah. Ya, menutup celah. Qala yudbahu fihi li ghairillah ay uidda lidzalika wa qusida min ajlihi. Ya, yaitu tempat itu idda dipersiapkan dan dimaksudkan untuk demikian. Untuk ya dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Yang mana berarti tempat itu ma'rufnya ya memang di, adalah tempat ya, dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Al-Mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan satu ayat dan satu hadis. Yang pertama adalah ayat yang ke-108 dari surat At-Taubah yang berkaitan dengan Masjid Ad-Dirar وقول الله تعالى قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهر والله يحب المطهرين Firman Allah Subhanahu wa taala la takum fihi abada. Ai la tusalli fi masjidid dirar. Janganlah engkau salat di masjid dirar itu selamanya. La masjidun sungguh suatu masjid ussisa ala taqwa Ai bunia yaitu dibangun di atas takwa. Ya. Min awali yaumi, min awali yaumin dari awal kali pembangunannya, awal pertama kalinya. Memang dimaksudkan untuk ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahakku antakuma fi itu lebih berhak ya untuk engkau menegakkan ibadah padanya pada masjid tersebut salat pada masjid tersebut fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. ya karena pada masjid tersebut terdapat orang-orang yang mereka ingin untuk mensucikan diri mereka ya mensucikan diri mereka dari najis najis yang mana najis fisik ya najis yang sifatnya fisik ya mensucikan ya badan mereka, pakaian mereka dari najis dan membersihkan hati-hati mereka dari ya najis-najis kesyirikan dan kemaksiatan. Ya. Wallahu yuhibbul muttahirin. Ya. Al-mutahirin alladzina yatatahharuna minal anjasi al-hissiyah wal ma'nawiyah. Kalamnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala yaitu mereka orang-orang yang mensucikan diri mereka dari najis-najis baik yang sifatnya fisik ataupun maknawi. Ya, najis-najis yang sifatnya fisik ya yang membersihkan badan mereka, membersihkan pakaian mereka dan tempat mereka, tempat ibadah mereka dari kotoran najis. Ya, secara fisik. Secara maknawiyah yaitu membersihkan hati-hati mereka dari ya tadi najis-najis kesyirikan, najis-najis uh, kemaksiatan. Ya. Kok nggak bunyi dia? Wah, bunyi. Baik. Insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pembahasan ayat 108 dari surat At-Taubah ini yaitu tentang larangan untuk sholat di masjid ad-dirar. Sekaligus kita akan jelaskan nanti apa yang dimaksud dengan dirat tersebut. Naktafilahuna subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.